عليه السلام كان يقول اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل اللهم باعني على الموت وهو منه عليه وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الموت وغصته وألمه فقال هو قدر ثلاثمائة ضربة بالسيف وسئل صلى الله عليه وسلم عن الموت وشدته فقال إن أهون الموت بمنزلة حسكة في سوب فهل تخرج الحسكة من السوب إلا ومعها السوب ودخل صلى الله عليه وسلم على مريض ثم قال إني أعلم ما يلقى ما يلقى ما منه إرق إلا ويعلم للموت على هدته إلى آخره Artinya perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihim diriwayatkan bahwa satu rumbungan satu rombongan dari Bani Israel meliwati suatu kuburan. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Jikalau kamu berdoa kepada Allah Ta'ala agar mengeluarkan bagi kamu dari kuburan ini orang yang mati, yang mana kamu bisa bertanya kepadanya." ini rumbungan ini berdoa kepada Allah ah, agar di antara yang di dalam kubur itu ada yang bisa bangun sehingga bisa mengisahkan ah, tentang bagaimana rasanya menghadapi kematian itu. Lalu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala Maka tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang telah berdiri dan di antara kedua matanya ada bekas sujud. Begitu berdoa kepada Allah, ya Allah keluarkan satu orang di kubur ini. Tiba-tiba muncul dari kuburan itu seseorang laki-laki yang ada bekas sujud di dahinya. Yang telah keluar dari satu kubur dari kubur-kubur. Lalu ia bertanya, lalu ia berkata, "Wahai kaumku, apa yang kamu kehendaki dariku?" Jarenang bangkit di kubur tadi, apa gara tujuan? Sungguh saya telah eh, merasakan kematian sejak 50 tahun. Tidaklah tenang pahitnya kematian dari hatiku. <clears throat> Jadi artinya orang yang sudah mati selama 50 tahun, nah itu masih ingat bagaimana sakitnya waktu dicabut nyawa itu. Padahal sudah 50 tahun. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tidaklah saya iri hati." Artinya tidaklah saya kepingin Tidaklah saya menghendaki kepada seseorang yang dimudahkan atas kematiannya sesudah yang saya lihat dari kesulitannya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu biar Siti Aisyah aku kepingin bahwa dimudahkan mati itu, dinyamankan mati itu. Sesudah aku melihat bagaimana Rasulullah menghadapi kematian itu, maka kepinginku untuk nyaman mati itu telah hilang. Karena Rasulullah aja orang yang paling dekat dengan Allah, sedemikian rupa menghadapi beratnya kematian itu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma innaka تأخذ الروح min bainil العصب wal والأنامل wal anamil Allahumma الموت وهونه maut wa 'alayya Artinya ya Allah sesungguhnya engkau mengambil roh dari antara urat ruas dan jari-jari Ya Allah tolonglah aku atas kematian dan mudahkanlah atasku Nabi yang sudah membiasakan mengamalkan doa, minta tolong menghadapi kematian, dimudahkan kematian, itu pun beliau sedemikian rupa menghadapi kematian itu. Apalagi orang yang kada minta dimudahkan. Apalagi orang-orang yang kada minta kepada Allah kemudahan menghadapi mati. Nabi yang tiap hari beliau minta kepada Allah agar dimudahkan menghadapi maut, menghadapi sakarat. Nah sedemikian rupa beratnya yang beliau alami dalam menghadapi malaikat maut itu. Dari Al Hasan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kematian dan kesusahannya serta kepedihannya lalu beliau bersabda huwa qadru salasimi'ati darbatin bisyayf. Artinya kematian itu kadar 300 kali pukul dengan pedang. Artinya bandingan sakitnya. Bandingan sakitnya kayak apa mati itu, itu macam apa orang dipukul 300 kali dengan pedang. Nah macam itulah perbandingan sakitnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kematian dan kesulitannya. Maka beliau bersabda, "Inna ahwanal mauti bimanzilati hasakatin fi sufin, fahal takhrujul hasakatu minas suf illa wa ma'aha suf." Artinya sesungguhnya semudah-mudah kematian itu seperti duri di dalam bulu maka tidaklah duri itu keluar dari bulu melainkan bersama duri itu ada bulunya jadi artinya eh, tak hmm, berubut, tak pindah pada tempatnya duri yang dikelilingi oleh kapas duri yang berada di dalam kapas kalau kita ambil duri itu pasti ada kapas yang umpat mengiringi duri itu maka itulah artinya roh itu dicabut melalui urat-urat itu semuaan ah, mengiringinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada seorang kepada orang sakit, orang garing. Kemudian beliau bersabda, "Inni a'lamu ma yalqa ma minhu irkun illa wa ya'lamu lil maut ala hidatih." Artinya sesungguhnya aku mengetahui apa yang ia jumpai. Jad Nabi aku tahu, ia rasakan itu. Tidak ada satu urat pun daripadanya, melainkan ia merasa sakit karena kematian atas ketajamannya itu. Ali karramallahu wajah menganjurkan berperang dan berkata, kalau kamu tidak terbunuh, niscaya akan mati. Jadi Sayyidina Ali, kalau ikam kada umpat perang, kalau kalian tidak ikut perang, ya mati juga. Di rumah ya mati juga. Di ranjang ya mati juga Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, sungguh seribu pukulan dengan pedang itu lebih mudah atasku daripada mati di atas tempat tidur. Memang kelebihan uh, keistimewaan yang diberikan Allah kepada uh, suhada orang-orang syahid itu tidak dirasakan sakitnya kematian. Nah itu kelebihannya orang yang mati syahid mati syahid gugur fi sabilillah itu kematian tusukan-tusukan tumbak bidikan panah pedang musuh itu kadang dirasakan sakit oleh Allah sehingga uh, orang yang mati syahid itu matinya nyaman jauh lebih lebih sakit orang yang mati di rumah daripada orang yang mati di hamparannya Al-Auza'i berkata telah sampai kepada kami bahwa orang mati akan merasakan kepedihan kematian selama belum dibangkitkan dari kuburnya. Saddad bin Aus berkata, kematian adalah huru hara yang paling mengerikan di dunia dan di akhirat atas orang mukmin dan itu lebih sakit daripada digergaji dengan gergaji dan digunting dengan gunting dan dididihkan dalam periuk. Dan jikalau bahwa orang mati dibangkitkan lalu memberitahukan kepada penduduk dunia tentang kematian, niscaya mereka tidak mengambil manfaat dengan kehidupan dan tidak merasa lezat dengan tidur Artinya andai kata orang ini biasa mati. Nah orang ini biasa mati, dihidupkan lagi oleh Allah. Niscaya orang ini kada akan lagi berurusan dunia. Pastinya akan sungguh-sungguh menghadapi kematian yang akan datang itu. Jadi andai kata ada orang mati, mati bujuran, lain mati sore, mati bujur, Nah, mati bujur, kamu dihidupkan lagi oleh Allah, niscaya orang ini kada akan lagi berurusan duniawi. 100% dia hidup hanya untuk menghadap Allah. Karena dia sudah berpengalaman bagaimana sakitnya, pedihnya menghadapi kematian itu. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya beliau berkata, apabila masih tersisa atas orang mukmin dari derajatnya sesuatu yang tidak menyampaikannya dengan amalnya niscaya kematian dikeraskan atasnya agar dengan sakaratul maut dan kesusahan-kesusahannya ia mencapai derajatnya di surga Nah, orang ini sudah ditentukan oleh Allah andaknya di surga yang tinggi. Tapi di alam dunia orang ini amal kali cukup. Amal ibadahnya kali cukup. Maka inya mati mesti ke sana kita duduknya. Tingkatannya di surga yang tinggi. Nah lalu orang ini disusahkan menghadapi kematian sehingga pahala kesusahan itu bisa bisa mencapai kedudukan yang tinggi di sana itu. Seorang perempuan, seorang bini-bini, nah, nang berisi laki, nang tinggi kedudukan di surga. Sedangkan si bini ini ya matinya ke surga juga, cuma kada setinggi lakinya kedudukannya. Nah biasanya bini-bini seperti ini disusahkan menghadapi sakaratul maut, disulitkan karena dia punya kedudukan yang disamakan dengan suaminya di surga sehingga dengan pahala kesusahan sakaratul maut itu dia bisa menyamai kedudukan suaminya itu biasa demikian Dan apabila bagi orang kafir ada suatu kebaikan yang belum dibalas dengannya, niscaya dimudahkan atasnya dalam kematian agar ia menyempurnakan pahala bagi yang kebaikannya lalu ia menjadi ke neraka orang kafir yang baik orang kafir yang baik itu artinya orang kafir yang berakhlak mulia orang kafir yang santun orang kafir yang pemurah orang kafir suka menyumbang orang kafir suka memberi makan nah ini orang kafir seperti ini dibalas Allah dalam dunia dibalas dengan rezeki yang luas, dibalas dengan dihindarkan daripada musibah bala bencana, dibalas dalam dunia dengan berupa kesehatan, dibalas dalam dunia berupa kebahagiaan. Di akhirat karena ini ada lagi balasannya kafir. Nah, orang kafir yang ini belum habis lagi balasannya, makanya harus mati hari ini. Lalu untuk membalas kebaikannya itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kematian orang kafir tadi. Bisa takurihingnya mati. Orang kafir mati takurihingnya. Artinya apa? Allah menghabiskan balasan kebaikannya di dunia supaya di akhirat kena kada ada lagi balasan yang ditunggunya lain pada api neraka. Jadi mati sakit, mati nyaman itu kada kawa diulah paduman. Bila orang mati nyaman, misalnya tak urihin ke surga kada tentu Bila orang mati kesakitan dia bakal ke neraka kada tentu juga. Itu kada kawa diulah paduman. Nah, biasa orang mati sakit, mati kesakitan, itu bisanya untuk meninggikan derajatnya di surga. Yang mana dengan pahala sakit itu bisa dicapainya. Orang kafir tadinya matinya tersenyum, matinya nyaman, bukan berartinya ke surga. Itu untuk menghabiskan kebaikannya dalam dunia sehingga di akhirat hanya tersisa neraka untuknya. <clears throat> Dari sebahagian mereka bahwa ia bertanya kepada banyak orang yang sakit, "Bagaimana kamu akan mendapatkan kematian. Ada orang bila ada orang garing didatanginya, kayak apa hitam sakitnya, kayak apa hitam menghadapi masalah penyakit engkau ini. Ini ketujuh, bila ada orang garing datanginya, ditakuninya, keadaannya garing kayak apa, sakitnya kayak apa. Lalu ketika ia sakit, nah orangnya garing ini, maka ia ditanya, didatangi orang juga, dan kamu bagaimana kamu akan mendapatkan kematian? Maka ia berkata, seolah-olah langit-langit itu ditutupkan atas bumi dan seolah-olah diriku keluar dari lubang jarum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul faj'ah rahatun lil mu'min wa asapun 'alal fajir." Artinya kematian secara tiba-tiba, mati mendadak, serangan jantung, mati tegugur, mati karena satrum, mati karena tabrakan mendadak adalah kesenangan bagi orang mukmin. Kalau orang beriman itu untung. Arti orang beriman di sini orang yang sudah cukup persiapan untuk mati. Orang yang sudah menyiapkan kematian, mati mendadak itu keuntungan baginya dan keuntungan bagi yang ditinggal adalah paham menggaduh adalah paham maharagu bisa tahun dua tahun garing kan kasihan yang hidup ini kada matinya bakajut jadi orang kan menggaduh kada terasa kada dirasakan Allah inya pun untung dan penyesalan atas orang yang maksiat Nah, kalau orang banyak dosa, mati mendadak itu kecelakaan ngarannya. Kecelakaan. Kada sempat membersihkan diri, kada sempat tobat. Nah, karena penyakit-penyakit itu adalah menghapuskan dosa. Kalau orangnya banyak dosa, nah, penyakit itu meninggikan derajat kalau orang itu sudah habis dosanya. Orang ini banyak berisi dosa, diberi Tuhan penyakit, dosanya habis Penyakitnya masih ada, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Nah, jadi kalau orang beriman, orang yang sudah siap menghadapi kematian, mati mendadak kalau jadi soal. Itu keberuntungan baginya. Nah, kalau orang yang nah, banyak dosa, banyak maksiat, banyak lalai lawan Allah, kada tapi pak amal, kada pak ibadah, mati mendadak, nah ini kecelakaan kalau orang yang banyak dosa nang barangkali banyak lalai lawan Allah itu baiknya garing dulu jakanya kawah tuh garing dulu nah sehingga sampat garing itu sampat membayari hutang piutang sampat membirisakan titipan-titipan orang sampat memperbanyak zikir sampat memperbanyak salawat nah, hanyar mati nah itu jakanya kawah Makanya kawa. Nang payah itu ini orang nang banyak lalai ini garing nyel mikirakan berubat saja dulu. Ini tuh garing, pikirakannya berubat dulu. Kata dipikirakannya bahwa ini adalah ini peringatan Allah. Berubat itu nomor dua dulu. Ini orang yang banyak lalai lawan Allah banyak lupa, banyak urusan dunia, banyak urusan kekayaan dicarinya, urusan yang kada karuan. Hidup sibuk dengan perdagangannya, perkebunannya, sibuk garing. Nah, jangan memikirkan berubat berdahulu. Nang dipikirkan tuh oh, ini peringatan Allah. Sambil berubat tuh kada dilarang oleh Allah. Cuma sambil juga membersihi. Nah, sambil membersihi Jangan lupa membersihkan dikerahkan gerakan obat aja. Makanya bawa ke Banjar, kada mampan, bawa ke Jakarta, kada mampan bawa ke Singapura, mati di Singapura situ. Nah, apa lah? Kalau kawa juga. Jakanya sambil membersihi diri, sambil berubat. nah kedua-duanya jalan, nah mestinya kayak itu. Nah sugi-sugi nih, begitu garing, nah tuh sadang artinya. Sadang berubat, sadang memperbaiki diri. Jangan semacam aja yang diurus supaya mati dalam keadaan sudah bagus dan diriwayatkan dari makhul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda law anna sya'ratan min sya'ril mayyit wudi'at ala ahli samawati wal ard lamatu bi'iznillah iznillah ta'ala lianna fi kulli sya'ratin al li'anna fi kulli syaratin al-mauta wa la yaqa'ul mautu bi syai'in illa mata. Ujar Nabi, seandainya sehelai rambut dari rambut orang yang mati itu diletakkan atas penduduk langit dan bumi, niscaya mereka mati dengan izin Allah. Karena pada setiap helai rambut ada kematian, dan kematian tidak jatuh pada sesuatu melainkan ia mati. Dan diriwayatkan law anna qatratan min alamil maut wudi'at ala jibalid dunya kulliha lazabat. Artinya jikalau setitis dari kepedihan kematian itu diletakkan di atas gunung-gunung dunia, semuanya niscaya gunung-gunung itu cair, artinya hancur. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika wafat Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim Bagaimana kamu merasakan kematian wahai kekasihku Beliau menjawab seperti alat pemanggang yang dijadikan dalam bulu yang basah kemudian ditarik maka Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah, sesungguhnya kami telah memudahkan atasmu. Itu sudah mudah. Itu sudah para nabi macam itu. Hmm. Diriwayatkan dari Nabi Musa alaihissalam bahwa ketika roh beliau kembali kepada Allah Ta'ala, maka Tuhannya berfirman kepadanya, Wahai Musa, bagaimana kamu merasakan kematian? Nabi Musa alaihissalam menjawab, saya merasakan diriku seperti burung pipit ketika diguring di atas wajan, ia tidak mati. Lalu istirahat dan ia tidak selamat, lalu terbang. Dan diriwayatkan dari Nabi Musa alaihissalam bahwa beliau bersabda, saya merasakan diriku seperti kambing yang hidup yang dikuliti dengan tangan tukang sembelih. Padahal ini gulungan para nabi. Jadi artinya sakit mati itu kada kada memilih siapa-siapa nabi sakit mati. Orang-orang wali sakit mati, orang-orang beriman sakit mati. Nah, cuma yang diharapkan itu imbas sakit itu nyaman. Aja mati itu terakhir sakit, habis itu nyaman aja lagi yang lebih payah itu mati sakit imbahnya lebih sakit lagi terus betarus lebih sakit lagi nah itu nang kita kada harapkan orang wali mati sakit juga nabi pun mati sakit tapi mereka imbah sakit kebahagiaan kelapangan surga dan sebagainya kalau orang nang banyak dosa mati sakit sesudahnya lebih sakit lagi lebih sakit lagi sampai kena di neraka lebih sakit lagi jadi menghindari sakitnya mati ini kada bisa, kada kawa. Memang harus sakit mati itu. Cuma ada yang tak kurang sedikit sakitnya, ada yang sakit benar itu aja. Kada berpilih siapa-siapa. Nabi kita, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kisahnya ini ya Nabi sakit semuaan mati itu. Cuma untungnya mereka habis itu terakhir sakit mereka. Jadi karena kematian itu terakhir sakit yang dialami. Iblis itu kada sakit lagi nah itu ban aja lagi yang diharapkan mun mati nyaman kada kawa paling-paling dir dimudahkan nah, di satu matakan sakit tetap sakit cuma ada yang lawas sakitnya dua tiga hari sakitnya sakit banget itu Ada yang belanggar jam aja sakitnya ada yang belanggar menit aja sakitnya sakit tetap sakit kurang mati siapa aja kan mau ada sakit cuma tergantung lawas kadanya sakitnya dan yang imbah sakit itu apakah ada sakit lagi pulang atau kada nah nabi-nabi wali-wali orang yang banyak berisi pahala imbahnya itu nyaman ada lagi yang sakit Nah orang yang banyak dosa, orang kafir, apalagi imbas sakit itu bertambah terus sakitnya. Karena di alam kubur tambah sakit lagi. Di padang masar tambah sakit lagi. Masuk neraka makin sakit lagi. Nah itu orang-orang yang banyak dosa tadi. Yang Siti Aisyah tadi mengatakan, nah, Siti Aisyah, Yesidin dulunya aku biasa berharap. Biasanya aku berharap mati itu nyaman mati itu mudah tapi sesudah aku melihat Nabi wafat kayak apa beliau menghadapi wafat hilang harapan itu harapan itu hilang artinya apa Nabi aja macam ini apalagi nangka ada Nabi hmm. Cuma keuntungannya orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli takwa, sakitnya mati itu jadi pahala bagi mereka. Sakitnya jadi jadi pahala. Makin sakit makin banyak pahalanya. Nah lain hal dengan orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang banyak salah tadi. Itu sakitnya sakit bujur-bujur siksaan. Nah, sakit dengan bujur-bujur hukuman baginya. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di sisi beliau ada segelas air ketika hendak wafat Lalu beliau memasukkan tangannya dalam air, kemudian beliau mengusap dengan tangannya ke muka dan beliau bersabda, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Artinya ya Allah, mudahkan atasku sakaratul maut. Nabi kayak itu sih di di parak sidin itu ada banyu. Nah, karena sini memasukkan tangan ke dalam banyu untuk bertempungas sambil mengata Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu Allahumma hawwin 'alayya sakaratil maut ya Allah mudahkan atasku sakaratul maut namun kita-kita ini disunatakan juan jam itu hmm, kita kada kawa artinya berbuat itu nang kawa nang dihiga nih nah nang menunggu ini nah melihat nih ini sudah kuitan ini sudah sakaratul maut nah cari anduk cari anduk buat dalam banyu di parah di dilapayakan kamu hasidin itu yang dalam syahadat sambil didoakan Allahumma hawwin ala hadza sakaratil maut ya Allah mudahkan atas ini orang sakaratil maut itu sunat kena ambil banyu lapayakan kamu hanya kena ambil banyu sasindok tetangga sinduk minum makan ini basahi bibirnya itu disunatkan bagi orang yang menghadapi orang sakaratul maut sambil didoakan Allahumma hawin alaih ya Allah mudahkan atasnya ini sakaratil sakaratil maut itu <clears throat> Fatimah radhiyallahu anha berkata alangkah berat kesusahannya bagi kesusahanmu wahai ayahku ini Fatimah radhiyallahu anha anak Nabi waktu menjenguk Nabi dalam keadaan sakit yang mana beliau wafat pada waktu sakit itu. Jadi jari Fatimah makasihannya abah sakitnya pian. Nah, Fatimah ini mengasihani abahnya sakitnya pian ya Rasulullah. Lalu ujar Nabi apa? La karba ala abika ba'dal yaum Artinya tidak ada kesusahan atas ayahmu setelah hari ini. Nah ini yang kita hendak tuh kayak itu. Ayo dia sakit mati memang kada kawal kada sakit mati ini tuh. Luka aja sakit kita. Cabut gigi aja sakit. Apalagi cabut roh. Nah, cuma nang kayak nabi ini kita kehendaki la karba ala abika ba'dal yaum. Tidak ada kesusahan lagi atas ayahmu setelah hari ini. Nah, jadi sakitnya kematian itu hendaknya jadi akhir sakit dalam hidup kita. Nah sesudah itu hanya kenikmatan-kenikmatan yang datang. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'bul Ahbar, "Wahai Ka'ab, ceritakan kepada kami tentang kematian." Ka'bul Ahbar menjawab, "Wahai Amiral mu'minin Sesungguhnya kematian itu seperti dahan yang banyak durinya yang dimasukkan dalam perut seseorang. Dan setiap duri mengambil dengan urat. Kemudian ia ditarik oleh seseorang yang kuat tarikannya. Maka diambil apa yang diambil dan ditinggalkan apa yang ditinggalkan. Itu ah, kiasnya, kiasnya mencabut roh itu. Mencabut roh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal abda la yu'aliju qurabal maut wa sakaratil maut wa inna mafasilahu la yusallimu ba'daha ala ba'd taqulu as'alaika salam tufarikuni wa ufarikuka ila yaumil qiyamah Artinya sesungguhnya seseorang hamba itu mengobati kesusahan-kesusahan kematian dan sakaratil maut dan sesungguhnya persendian-persendiannya itu sebagian mengucapkan salam kepada sebagian yang lain. Seraya berkata, mudah-mudahan kesejahteraan atasmu, kamu berpisah denganku dan aku berpisah denganmu sampai hari kiamat. Artinya ada orang yang berubat, orang ini garing, berubat ke dokter, kasih itu kamari berubat. Padahal urat-uratnya sudah saling mengucapkan salam hendak berpisah artinya ini kan ada tahu panang bahwa obatnya pada uratnya sudah selamat tinggal lawan kepada roh batis sudah bepada lawan batis selamat tinggal karena kita jumpa hari kiamat um, sehingga bepada lawan lintuhut lawan lutut sudah nah, kita kadang kan merasa pada sudah itu terjadi pada diri kita nah, kita masih berubat ke situ kamari lagi jadi jar Nabi ada orang yang berusaha untuk sihat padahal rohnya sudah mengucapkan selamat tinggal selamat tinggal kepada bagian-bagian tubuhnya itu maka inilah sakaratul maut atas wali-waliullah wali dan kekasih-kekasihnya lalu apa keadaan kita dan sedangkan kita tekun dalam perbuatan-perbuatan maksiat dan akan berturut-turut atas kita di samping sakaratul maut sisa-sisa bencana nah, ini kita ini sudah menghadapi sakaratul maut karena habis itu banyak pulang menunggu lagi bencana-bencana lainnya Nah, orang-orang yang ahli kemaksiatan, orang-orang yang mati banyak membawa dosa yang belum tobat kepada Allah. Nah, jadi matinya sakit, begitu masuk kubur dia sudah menghadapi ular kala jingking macam-macam pulang dihadapinya karena sesungguhnya bencana-bencana kematian itu ada tiga ini orang yang menghadapi kematian tuh itu ada tiga macam hal yang berat ada tiga macam hal bencana yang yang dihadapinya satu, bencana ini kerasnya pencabutan roh seperti yang telah kami sebutkan tadi. Itu pertama. Sakitnya pencabutan roh itu. Itu bencana, bencana yang pertama itu. Nah, kemudian karena selanjutnya bencana yang kedua yang dihadapi eh, menyaksikan rupa malaikat maut. Nah, itu sudah bencana juga malaikat maut yang memberi takutan itu kita lihat itu sudah merupakan merupakan bencana ditambah sakitnya lagi nah yang situ حضرة النبي أفضل الذكر فاعلم أنه لا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله هو هو هو الفاتحة بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم